yang akan mengumumkan apakah pada malam hari ini telah masuki satu Ramadan ataukah pada malam yang berikutnya. Yang malam ini bertepatan dengan tanggal 23 April tahun 2020 dalam kalender Nasrani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari mendulang faidah dari kitab Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin karya al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala dan kita masih melanjutkan bab yang ke-13 pada akhir pembahasan kita telah menjelaskan bahwasanya apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Firman-Nya tentang istri-istri dan anak-anak yang menjadi musuh bagi kalian yang mengharuskan kalian untuk berhati-hati terhadap mereka ini kaitannya dengan adawatul mahabbah permusuhan disebabkan karena rasa cinta yang berlebihan yang memalingkan seorang hamba dari agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada seseorang dia cinta kepada istrinya, dia cinta kepada anak-anaknya. Kecintaan yang menyebabkan dia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dia enggan untuk mempelajari agama Allah enggan untuk mempelajari dinul Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari hal-hal yang diwajibkan bagi seorang untuk mengetahuinya, atau memalingkan dia dari berinfak, menunaikan zakat, dan amalan-amalan saleh yang lain maka ketahuilah bahwa istri tersebut demikian pula anak-anaknya menjadi musuh baginya musuh yang mengharuskan engkau untuk mendidik mereka mengarahkan mereka kepada kebaikan menasihati mereka dengan bijaksana dengan penuh kelemah lembutan dengan hikmah Lalu kemudian berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, "Wa inna makana as-sabru 'ala as-sarra'i shadidan." Liannahu maqrunun bil qudrah. Dan bersabar dalam menghadapi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu adalah hal yang berat bagi seorang hamba sebab kesabaran tersebut merupakan kesabaran yang dibarengi dengan kemampuan atau yang disebut dengan sabar ikhtiar dia diberi kenikmatan lalu dia tetap bersabar istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang berat tidak jarang seorang ketika diberi kenikmatan menyebabkan dia lalai dari Allah Jalla wa'ala lalai dari melakukan ibadah lalai di dalam menjalankan kewajiban dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan karena godaan dari nikmat yang Allah berikan itu godaan harta godaan istri godaan anak-anak godaan jabatan dan kedudukan sehingga seorang yang bersabar di atasnya itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa beratnya, luar biasa kuatnya. Wal ja'i'u 'inda ghaibati at-ta'am aqdaru minhu 'ala as-sabr 'inda hudurihi. Adapun seorang yang dalam keadaan lapar di saat tidak ada makanan di dekatnya, dia lebih mampu untuk bersabar dibandingkan apabila seorang dalam keadaan lapar lalu kemudian makanan ada di sampingnya. Kalau nggak ada makanan, dia lebih mampu untuk bersabar. Artinya mau gimana lagi? Ya, itu kaitannya dengan sabar itirari Dia ya terpaksa sabar Berbeda kalau ada makanan, lalu dia bersabar. Nah itu kesabarannya tentu lebih berat. Oleh karena itu seorang yang berpuasa di bulan Ramadan itu terasa lebih ringan dibandingkan seorang yang berpuasa di luar bulan Ramadan. Karena berpuasa di luar bulan Ramadan maka dia akan mengalami banyak godaan di kanan kirinya dia melihat orang makan dia melihat hidangan makan di sana sini berbeda halnya di bulan Ramadan apalagi di negeri kaum muslimin yang secara umum mereka berpuasa dan mereka tidak menampakkan makanan itu lebih mampu seseorang itu untuk berpuasa wa kadzalika syabaqu 'inda ghaibatil mar'ah asbaru minhu inda huduriha. Demikian pula asyabak. Yang dimaksud syabak ini orang yang memiliki keinginan yang kuat untuk uh, bersetubuh. Memiliki syahwat yang kuat untuk melakukan persetubuhan. Orang yang seperti ini ketika tidak ada wanita di sekitarnya, itu dia lebih mampu untuk bersabar dibandingkan apabila ada wanita sementara dia memiliki hasrat yang kuat, syahwat yang kuat maka lebih berat baginya untuk bersabar. Ini kaitannya dengan jenis pertama, yaitu bersabar terhadap sesuatu yang sejalan dengan hawa nafsunya sejalan dengan keinginannya. Kesehatan, keselamatan, jabatan, berbagai macam kenikmatan dan keledatan. Lalu kemudian dia bersabar. Nah sekarang beliau masuk ke poin yang kedua. Jenis yang kedua. Yaitu sabar al-mukhalifu lil hawa. Sabar yang menyelisihi hawa nafsu, menyelisihi syahwat, menyelisihi apa yang menjadi kecenderungan kecer, kecenderungan al-mail seseorang terhadapnya. Nah, ini menyelisihi فلا يخلو إما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصي أو لا يرتبط باختياره maka seorang yang bersabar terhadap sesuatu yang menyelisihi hawa nafsunya itu tidak terlepas dari dua keadaan keadaan yang pertama hal-hal yang berkaitan dengan ikhtiar seorang hamba. Pilihan seorang hamba untuk melakukan atau tidak. Ada pilihan. Yang telah kita terangkan pada sesi-sesi sebelumnya. Sabar yang disebut sabar ikhtiari. Seperti menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Seorang diberi pilihan Allah Azza wa Jal dan Rasulnya telah menerangkan. Ini ketaatan. Kamu ingin menjalankan atau tidak. Kamu diberi pilihan. Dan masing-masing dari pilihan tersebut ada konsekuensinya. Demikian pula halnya kemaksiatan. Allah Azza wa Jal dan Rasulnya melarang kamu dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Maka kembali kepada dirimu, apakah engkau akan melakukannya? Yang masing-masing juga ada konsekuensinya. Apabila engkau melakukan, maka ada konsekuensinya. Menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila engkau meninggalkannya karena Allah jalla wa'ala, maka engkau pun akan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaitannya dengan sabar yang kembali kepada ikhtiar seorang hamba. Dan ada kalanya kesabaran tersebut tidak berkaitan dengan ikhtiar, tidak berkaitan dengan pilihan seorang hamba. Seperti musibah yang menimpa. Musibah itu mau tidak mau pasti akan terjadi. Ya. Sehingga seorang ketika bersabar, ya sudah seharusnya dia untuk bersabar. Karena tanpa kesabaran pun tidak akan berubah apa yang telah menjadi takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. atau yartabitu awwaluhu bi ikhtiyarihi walakin la ikhtiyara lahu fi izalatihi ba'da ad-dukhul fihi. Atau bagian yang ketiga pada awal memasuki perbuatan itu, itu kembali kepada ikhtiarnya, kembali kepada pilihannya. Namun tidak ada pilihan bagi dia untuk menghilangkannya setelah dia memasuki amalan itu, memasuki perbuatan itu. Nah, berarti dari apa yang beliau sebutkan ini menunjukkan bahwa kesabaran yang menyelisihi hawa nafsu terbagi menjadi tiga bahagian. Terbagi menjadi tiga bahagian. Bahagian yang pertama yang berkaitan dengan ikhtiar seorang hamba, pilihan seorang hamba. Yang kedua, tidak berkaitan dengan ikhtiar seorang hamba. Sesuatu itu pasti terjadi. Musibah, ujian. Dan yang ketiga, di awal perkaranya itu masih berkaitan dengan ikhtiar seorang hamba. Namun ketika dia telah menyelami amalan tersebut, menyelami perkara itu, maka tidak ada pilihan baginya untuk menghilangkannya. Adapun jenis yang pertama, yang berkaitan dengan ikhtiar, berkaitan dengan pilihan seorang hamba. huwa jami'u af'alihi allati tusafu kauniha ta'atan aw ma'siyatan. Yaitu seluruh perbuatan-perbuatannya yang memiliki sifat bahwa perbuatan itu termasuk ketaatan atau termasuk kemaksiatan. Ini yang dimaksud dengan jenis yang pertama. Jenis yang pertama, sabar ikhtiar yang berkaitan dengan ketaatan dan kemaksiatan. Fa'amma ta'atu fal 'abdu muhtajun ila sabri 'alaiha. Adapun dalam menjalankan ketaatan, maka seorang hamba membutuhkan untuk memiliki sifat sabar di dalam menjalaninya, di dalam melakukannya. لأن النفس بطبعها تنفر عن كثير من العبودية sebab jiwa ini secara tabiat itu biasanya berusaha untuk meninggalkan sekian banyak perkara-perkara ibadah. Perkara-perkara ketaatan. Karena dianggap itu sebagai beban. Itu tabiat jiwa manusia. Diperintahkan untuk sholat, malas. Diperintahkan untuk berpuasa, maka dia merasa berat. Karena tidak sejalan dengan hawa nafsu. Tidak sejalan dengan syahwat. Sehingga kata beliau secara tabiat satu jiwa, dia akan menjauh. Dia akan meninggalkan sekian banyak dari perkara-perkara ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Sehingga dibutuhkan kesabaran. Sabar di dalam menjalankannya. Sabar dalam mengamalkannya Amma salatu falima fi tab'iha minal kasali wa ithairul raha. Adapun dalam hal menjalankan salat, biasanya jiwa itu berontak. Berat untuk melakukannya. Kenapa? Karena tabiatnya adalah malas. Senang berhura-hura, senang beristirahat. Tidak ingin melakukan sesuatu yang dianggap sebagai beban. Ini kalau berkaitan dengan solat. Wa amma zakatu falima fi tab'iha minal bukhli wasyuh. Adapun dalam hal menunaikan zakat. Hal itu disebabkan karena tabiat jiwa itu adalah kekikiran. Berat untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya dalam kebaikan. Berat untuk membayar zakat karena tabiat manusia itu kikir. Wa kadzalikal hajj wal jihad lil amraini jami'a. Demikian pula halnya amalan haji, amalan jihad itu mencakup dua tabiat ini. Tabiat malas ditambah lagi tabiat kikir. Malas untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Malas untuk berangkat berjihad. Di samping itu pula kikir, berat mengeluarkan hartanya untuk menunaikan ibadah haji. Dia lebih mementingkan untuk mencari kesenangan dunia daripada menyimpan hartanya, mengumpul hartanya untuk menunaikan ibadah haji. Demikian pula halnya berinfak dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus menjadi sikap seorang hamba di dalam menghadapi hal yang seperti ini? Ketika dia bersabar, sabar di dalam menjalankan ketaatan yang itu bertentangan dengan tabiat satu jiwa, bertentangan dengan hawa nafsu. Maka kata beliau rahimahullahu taala, seorang hamba di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jal ini membutuhkan kesabaran dalam tiga keadaan. Membutuhkan kesabaran dalam tiga keadaan. Ahadiha yang pertama, sebelum dia memulai amalan tersebut. Maka dia sudah menyiapkan kesabarannya sebelum memulai amalan itu. Sabar dalam hal apa? Sabar bitashihin niyati wal ikhlas. Sabar dalam membetulkan niatnya. Sabar untuk senantiasa ikhlas di dalam melakukannya. Watajannubi dawa'ir riya'i was sum'ah. Dan menjauhi segala dorongan-dorongan yang dapat menimbulkan penyakit riya' ingin dilihat atau ingin didengar. Wa aqdul azmi ala taufiyatil ma'mur bihi dan menguatkan tekad dan niat untuk menyempurnakan apa yang telah diperintahkan kepadanya untuk dia kerjakan dan dia tegakkan. Jadi ini kesabaran yang pertama. Sabar sebelum dia memasuki amalan itu, maka hendaknya dia bersabar. Sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dengan membenarkan niatnya, menjauhkan diri dari segala hal-hal yang dapat merusak niat seorang hamba ketika memulai amalannya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas Murni hanya untuk Allahu Rabbul Alamin. Maka ini sabar yang pertama sebelum memasuki amalan. Al-halatu thaniya, kondisi yang kedua yang dia harus bersabar, as-sabru halal amal. Bersabar ketika sedang menjalani amalan itu. Ketika sedang melakukan amalan itu. Ketika dia telah memasuki ibadah solat misalnya. Maka dalam menjalankan sholat, sepanjang dia melakukan sholat, dia harus bersabar. Sepanjang dia menunaikan ibadah haji, dia harus bersabar. Fayulazimus sabr an dawa'id taqsir fihi wat Sehingga dia hendaknya senantiasa bersabar untuk menjaga amalannya agar dia meninggalkan dorongan-dorongan yang berupaya untuk menjadikan seseorang lalai di dalam melakukan amalan itu atau kurang sempurna di dalam melakukannya maka dia menjaga hatinya mengokohkan niat ikhlasnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sabr dan dia senantiasa bersabar untuk terus membawa niat ikhlas itu menghadirkan hatinya konsentrasi di hadapan Allah Azza wa Jal yang disembahnya wa alla yansahu fi amrih dan jangan kemudian dia lupa di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala atau lupa dari zikrullah di pertengahan ibadah dia sedang sholat tapi tidak konsentrasi pikirannya ke sana kemari falaisa sya'nu fi fi'lil ma'mur bal sya'nu kulla sya'n alla yansal abir halal ityani bi amrih perhatikan kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa bukanlah tujuan utama itu adalah mengerjakan apa yang diperintahkan namun yang terpenting, yang paling penting adalah ketika seseorang melakukan amalan itu, jangan sampai dia lupa kepada yang memerintahkan dia untuk melakukannya. Ketika dia sedang melakukan dan menjalani perintah itu. Jangan sampai dia lupa. Jangan sampai dia lalai dari yang memerintahkan dia untuk melakukan ibadah itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bal yakunu mustashiban li fi amrih namun dia hendaknya senantiasa terus menerus mengingat Allah dalam menjalankan perintah itu. Nah ini sabar di pertengahan atau di saat dia sedang melakukan amalan. Juga dibutuhkan kesabaran. Fahadihi ibadatul abidil mukhlisin. Maka sabar di dalam menjalankan amalan. Di mana dia senantiasa mengingat Allah. Dia senantiasa konsentrasi dalam beribadah. Ini adalah ibadahnya hamba-hamba Allah yang ikhlas. Fahuwa muhtajun ila sabr ala tawfiyatil ibadati haqqaha bil qiyami bi adaiha wa arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha. Di mana seorang hamba itu butuh kesabaran untuk menyempurnakan ibadah yang dia lakukan agar dia memberikan ibadah itu haknya ketika menjalaninya. Dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Dan dia senantiasa bersabar untuk mengingat yang disembahnya yaitu Allah Azza wa Jal. Dan jangan dia menyibukkan diri ketika melakukan ibadah dari mengingat hal-hal yang lain. Jangan sampai kemudian jasadnya berdiri mengerjakan salat jasadnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi hatinya lalai tidak hadir dengan kalbunya di dalam melakukan ibadah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini kata beliau sangat dibutuhkan kesabaran sabar dalam menjalankan salat sabar di dalam menunaikan ibadah haji sabar dalam berpuasa dan seterusnya dari amalan-amalan ibadah al halatul thalitha. Kemudian keadaan yang ketiga, as-sabru ba'dal faraghi minal amal. Bersabar setelah selesai melakukan amalan. Masih juga dibutuhkan kesabaran. Selesai melakukan amalan itu bukan berarti sudah selesai sabar. Tidak, masih dibutuhkan kesabaran. Dalam hal apa? Dari beberapa sisi kata beliau. Sisi yang yang pertama ayyus ayyusabbira nafsahu anil ityani bima yubtilu. Dia hendaknya berusaha menyabarkan dirinya jangan sampai dia melakukan amalan-amalan yang justru akan membatalkan apa yang telah dia lakukan itu. Seorang sudah selesai, dia telah beramal saleh, dia telah menjalani ibadah itu. Nah, namun tidak sampai berhenti sampai di situ. Dia tetap harus bersabar. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam hal menjaga diri kita, menjaga ucapan kita, menjaga hati kita, menjaga amalan kita dari melakukan hal-hal yang dapat membatalkan apa yang telah kita lakukan dari amalan soleh. Mungkin ada yang bertanya, apakah mungkin kok amalan sudah kita lakukan kok bisa dibatalkan kembali? Padahal amalan itu sudah sesuai syaratnya, rukun-rukunnya, ketentuannya, dia telah ikhlas, kemudian batal. Kok bisa? Bisa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Apabila engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan terhapus amalan-amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun apabila mereka menyekutukan Allah maka pasti terhapus apa yang telah pernah mereka amalkan dahulu jadi amalan soleh yang dia lakukan di masa-masa lampau menjadi batal, menjadi terhapus. Kenapa? Disebabkan karena dia melakukan amalan kesyirikan. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula firman Allah azza wa jal. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah yang telah kalian sedekahkan bil manni wal adha lalu kemudian kalian batalkan dengan al man dan dengan al adha bil manni wal adha jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian dengan Alman dan Al-Adha tersebut. Kenapa? Karena alman dan Al-Adha itu menyebabkan batalnya sodakoh. Menyebabkan batalnya sodakoh. Apa itu al-mannu wal-adha? Kata para ulama, al-mannu wal-adha. Al-mannu adalah menyebut-nyebut pemberian. Dia hitung-hitung dia sebut-sebut. Dia mengatakan pada seorang yang dia telah berbuat baik loh. Kamu, saya sudah kasih ini loh kamu. Kamu ini tidak pandai berterima kasih. Ingat saya sudah memberikan kamu. Tiga hari yang lalu saya berikan kepadamu. Uang sekian. Ingat itu. Itu jasa saya kepadamu. Subhanallah. Menyebut-nyebut pemberian. Menyebut-nyebut kebaikan yang telah dia berikan kepada orang lain. Al-adha, yaitu menyakiti menyakiti seseorang terhadap apa yang telah dia berikan. Dia melakukan sesuatu yang yang menyebabkan orang yang dia berbuat baik kepadanya itu tidak menyukai hal tersebut. Menyakiti perasaannya. Walhasil ini semua adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Karena hal itu membatalkan sedekah yang telah dia infakkan, yang telah dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan ayat ini, kata beliau bahwa ayat ini dijadikan sebagai dalil bahwa amalan-amalan keburukan itu bisa membatalkan amalan-amalan saleh. Al-a'malu sayyi'at tubtil al-amal al-hasanah. Amalan-amalan keburukan, amalan-amalan kejelekan itu membatalkan amalan-amalan hasanah, amalan-amalan salihah yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Sehingga dia harus menyabarkan dirinya. Jangan sampai dia melakukan sesuatu yang membatalkan amalan salih yang telah dia lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, ayasbir an ru'yatiha wal ujub biha wat takabbur wat ta'adhum biha. Dia bersabar. Sabar untuk meninggalkan sifat takjub, takabur terhadap apa yang telah dia lakukan. Bangga terhadap amalannya. Wah, saya sudah membangun masjid besarnya 30 kali 30 meter. Masjid yang megah, saya sudah mengeluarkan infak sekian dan sekian. Lalu kemudian dia takjub dengannya. Dia berbangga diri dengannya. Muncul sifat takabur sombong pada dirinya, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari azab Allah, merasa bahwa dia telah mendapatkan jaminan surga. Hati-hati. Kaum mukminin mereka bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, akan tetapi rasa takut tetap ada di dalam hati-hati mereka. Jangan sampai apa yang telah mereka amalkan itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat kaum mukminin. Tidak berbangga diri, tidak takjub, tidak merasa lebih daripada yang lain. Kamu apa yang telah kamu persembahkan? Saya ini sudah berinfak ini, berinfak itu, bersedekah ini, bersedekah itu. Saya sudah sudah menyumbang ke masjid ini, ke masjid itu, membangun ini, membangun itu. Sudah berapa banyak harta yang saya keluarkan? Oh, dia berbangga. Apakah kamu yakin apa yang kamu amalkan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Wallahu alam. Hati-hati dari penyakit takjub. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya, "Lau lam tudhnibu fa inni akhafu alaikum ma huwa ashaddu min dzalik." Al-ujub, Kalau kalian tidak melakukan perbuatan dosa, sesungguhnya aku mengkhawatirkan atas kalian perkara yang lebih berbahaya dari orang yang melakukan perbuatan dosa, yaitu penyakit ujub, merasa takjub terhadap amalan yang dia lakukan maka dia harus bersabar untuk meninggalkan ya sifat merasa bangga dengan apa yang telah dia lakukan dari kebaikan. Yang ketiga, ayasbir an naqliha min diwani sirri ila diwanil alaniyah. Fa innal 'abda ya'malu al-'amala sirran bainahu wa bain Allah fa yuktabu lahu fi diwani sirr. Fa idza tahaddatha bihi nuqila ila diwanil alaniyah. فلا يظن أن بساط الصبر طوى بالفراغ من العمل Yang ketiga hendaknya dia bersabar apabila dia melakukan amalan itu secara rahasia, maka hendaknya dia berusaha untuk menjaga agar tetap dalam keadaan rahasia. Sebab kalau dia melakukan amalan itu, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih terjaga keikhlasan seseorang. Tapi kalau sudah nampak, sudah diketahui oleh masyarakat, sudah diketahui oleh keumuman manusia, maka di sini dibutuhkan ya kesabaran untuk senantiasa meluruskan niat. Karena ketika seseorang melakukan satu amalan yang dia lakukan secara terang-terangan, maka di situ ada celah bagi syaitan untuk merusak niat seseorang dari ria, dari sum'ah, ingin mendapatkan pujian dari amalan tersebut. Maka dia harus berupaya untuk menjaganya. Apakah diperbolehkan berinfak secara rahasia? Apakah diperbolehkan berinfak dalam keadaan diketahui oleh khalayak ramai, diketahui oleh manusia yang lain? Tidak mengapa, boleh. Dua-duanya boleh. Alladzina yunfiquna amwalahum billaili wan nahari sirra wa alaniyah. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang berinfak, menginfakkan harta mereka di malam hari, di siang hari, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Jadi diperbolehkan kedua-duanya. Ya, hanya saja dari sisi menjaga keikhlasan seseorang melakukannya secara rahasia itu lebih utama. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara tujuh golongan yang diberi naungan oleh Allah Azza Wajalla pada Yomul qiyamah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah salah satu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu seseorang bersedekah di mana tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya artinya dia ikhlas melakukannya secara sir rahasia tidak diketahui oleh yang lain itu lebih menunjukkan keikhlasan namun apabila seorang bersedekah secara terang-terangan dengan tujuan tertentu, misalnya untuk memberi semangat kepada yang lain, juga untuk berbuat kebaikan yang semisalnya, maka dia pun akan mendapatkan keutamaan dalam hal ini. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min hasanatihim syai'. Barang siapa yang memberi contoh yang baik, maka dia mendapatkan kebaikan dan kebaikan orang-orang yang melakukan dan mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi kebaikan mereka sedikit pun. Berarti demikian beliau mengakhiri penjelasannya dengan mengatakan fala yadhunnu anna bisatas sabrin tawabil bil faraghi min al amal maka jangan sekali-kali seorang hamba itu menyangka bahwa kesabaran itu telah selesai apabila seseorang telah menyelesaikan amalannya. Ternyata tidak. Setelah selesai melakukan amalan, masih ada kesabaran-kesabaran yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Saya kira sampai di sini insyaallah semoga apa yang kami terangkan beri manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.